dan berkati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kekuatan dan keimanan. Sehingga kita bisa hadir di rumah dari rumah rumah Allah. Di masjid dari masjid masjid Allah. Tidak ada lain kecuali dari nasihat menasihati ingat mengingatkan mengarahkan untuk kebaikan saling mengingatkan dari kejelekan itulah sifat seorang mukmin saudara-saudaraku yang dirahmati dan bukan Allah Subhanahu wa taala kita berada di masjid yang bernama Barokah pintu-pintu keberadaan seorang tergantung dengan mistik termasuk dari sebab-sebab terbukanya pintu seorang muslim harus meyakini dengan keyakinan yang mendalam bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemberi rezeki. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang setara dengan Allah yang bisa memberikan rezeki atau menjamin rezeki manusia maka dia telah melakukan bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan salah satu sebab terbukanya rezeki pada seorang hamba jika seorang hamba meyakini bahwa Allah pemberi rezeki Allah lah yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhannya. Allah lah yang menjamin seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Walaupun dia berada di dalam laut yang paling dalam, Allah menjamin rezekinya. Walaupun dia berada di hutan yang paling sangat jauh. Allah yang menjamin kita. Ayat-ayat dalam Al-Quran sangat banyak memaparkan dan menjelaskan kepada kita saudaraku bahwa Allah itu Al-Raja yang maha memberi rezeki. Dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha huwar razzaq dzul Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki Ar-Razzaq dan mempunyai kekuatan yang kokoh. Allah dalam memberikan rezeki tidak pernah terbatas maka mintalah kepada Allah suatu rezeki yang tidak terbatas. Jangan kau minta kepada Allah satu, dua, tiga. Jangan. Jangan batasi permintaan kamu dengan Allah. Dalam masalah. Karena Allah berkuat Maha mampu dan maha kuat dalam diri. Rezeki Allah tidak berkurang Rezeki Allah tidak terkikis sedikit pun ketika kamu meminta kepada Allah. Jangan kik malu, jangan kik segan, jangan membatasi permintaan kepada Yang Maha Memberi rezeki. Dan ingat, jangan sekali-kali kamu takut dengan kemiskinan karena kamu adalah hamba dari zat yang maha kaya. ar yang maha pemilik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al jumah ayat 11. Wallahu khairu raziqin. Ketahui ya Allah lah sebaik-baiknya pemberi. Ingat, ingat. Khair itu takdir Allah sebaik-baiknya pemberi. Allah sebaik-baiknya yang maha memberikan pada seorang Apa yang Allah harap dari kalian? Cuma satu yang Allah harap dari kalian. Jangan di sidang jamaah. Allah cuma minta satu dari kalian. Kalian beribadah hanya kepada Allah. Itu. Itu saja Allah. Kalian beribadah kepada Allah. Kalian sunaikan hak Allah. Hak Allah cuma satu. Kamu beribadah kepada Allah. Allah akan penuhi hak kamu akan Bahkan kalau seandainya ada duit lebih lagi Allah akan lebih. Sedangkan Allah hanya minta satu dari kamu. Kamu beribadah kepada Allah, Allah akan beri semua. Wallahu khairul Allah yang maha memberi. Wa inna Allah lahu khairul Sesungguhnya Allah yang maha memberi. Jangan kau menyangka ketika kau minta sesuatu pada Allah, siang dan malam kau minta pada Allah, Allah belum memberikan kepada kamu Jangan kau menyangka saya tidak pantas terhadap pemberian tersebut. Jangan. Bisa jadi Allah akan berikan kepada kamu yang lebih baik dari apa yang kau minta. Tunggu Karena Allah khairul Allah itu sebaik-baiknya yang maha memberikan. Wallahu yarzuqu man yasha'u bi Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Digairi kita tanpa batas. Ingat, Allah memberikan rezeki kepada kalian tanpa batas. Tanpa batas. Bahkan seandainya kamu ingin lari dari rezeki kamu, rezeki kamu akan mengejar kamu. Seandainya kamu ingin bersembunyi dari rezeki kamu, rezeki kamu akan menemukan kamu karena Allah memberikan tanpa banyak. Diberi tanpa batas. Padahal Allah cuma minta satu dari kita. Kamu beribadah kepada Allah. Jangan kamu jadikan tandingan Allah tak minta banyak dari itu. Sumpah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum betul-betul bolehnya kalian hai manusia boleh orang yang melakukan kesyirikan betul-betul boleh Allah katakan dia yang menciptakan kalian setelah diciptakan kalian Bagaimana maha kuasanya Allah yang mengubah darah haid menjadi air suci diubah sebagai rezeki bagi manusia. Allah ubah yang merah menjadi putih, yang mau menjadi halus sebagai rezeki bagi kalian. Allah ciptakan kalian. Allah berikan rezeki kepada kalian sejak kalian berada di rahim ibu kalian. Ibu kalian tidak mengalami haid, karena darah haid kalian berubah menjadi makanan bagi kamu ketika janin. Allah berikan rezeki kepada kalian. Kemudian Allah hidupkan kalian. Allah bangkitkan kalian. Tapi kenapa kalian menjadikan tandingan bagi Allah? Boleh betul kalian. Jahat, bejah kalian. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah Tidak ada hewan melangkah di bumi ini kecuali atas Allah rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah Tidak ada dahabah di muka bumi kecuali Allah telah jamin seluruh diri. Ingat di ayat ini, surat Hud Binatang semua dijamin sendiri. Apalagi manusia. Ketika ikan kamu disuri oleh kucing, Sepantasnya kau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli Jangan kau mengatakan kurang ajar ini kucing kusiram kue panas. Salah. Allah menjadikan kamu lupa menyimpan ikan kamu di lemari. Allah menjadikan rezeki bagi kucing. Ucapkanlah Alhamdulillah. Ketika uang kamu hilang, jangan Jangan kau berkeluh mengomel, mengajar, siap siapa ini, begini dan begini. Ucapkanlah Alhamdulillah ala kulli Mungkin Allah menjadikan rezeki bagi orang yang menemukannya. Ucapkanlah. Seorang mukmin itu tidak ada kecialan dalam dirinya. Bagaimanapun kondisi dan keadaannya seorang mukmin tidak pernah siap. Seringkali dia mengucapkan Alhamdulillah ala kulli karena Allah menjadikan rezeki segala sesuatu di muka bumi kecuali itu Allah. Maka itu Allah wala taqtulu auladakum khasyatillah. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut. Jangan kalian kambing karena takut tidak mampu memberikan makan kepada anak-anak kamu. Allah katakan, "Nahnu narzuqukum wa Kami yang memberikan rezeki, bukan kamu. Apa yang sebab? Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak kamu beri, belum berikan nama kepada anak kamu sudah ada rezekinya. Anak kamu belum kamu akhirkan sudah ada rezekinya. Kamu rumah Kamu takut. Kamu tidur. Nahnu narzuqukum wa Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Subhanallah. Kalau kita membaca ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran akan menjelaskan kepada kita betul-betul Allah Maha Pemberi. Di hadapan manusia ada orang kaya dan ada orang miskin. Di hadapan manusia ada orang yang tinggi dan ada orang yang rendah. Di hadapan manusia ada yang gagah dan ada yang jelek. Di hadapan manusia yang kaya dan yang miskin direndahkan tapi ketahuilah semua di hadapan Allah semua miskin. Tidak ada kaya. Paham? Orang kaya miskin di hadapan Allah. Orang tinggi rendah di hadapan Allah. Tidak ada orang kaya di hadapan Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu al ghaniyyul hamid. Hai manusia, kalian semua miskin, miskin kalian. Tidak ada yang kaya di sisi Allah. Kalian semua fukara ila Allah. Kalian yang membutuhkan kepada Allah. Kalian miskin. Kalian butuh Allah. Dalam masalah rezeki, kalian butuh Allah. Karena Allah maha kaya Allah Maha Huwal Ghaniyul Hamid. Allah Maha Kaya dan Maha Berpuji. Kalau kita mengandalkan diri kita masalah rezeki, kita tidak apa-apa. Tidak jabat. Tangan kita berapa? Mata kita berapa? Pendengaran kita terbatas. Langkah kita terbatas. Gerak kita terbatas. Kalau kita mengandalkan diri kita tidak bisa apa-apa dalam masalah itu. Yang di atas ini yang atas. Terbatas kalau berada. Kalau kita dua, masa kita dua, terbatas. Pikiran kita terbatas. Kalau kita tidak menyandarkan kepada Allah, kita tidak mampu. Kita tidak bisa segalanya. Hal yang berkaitan dengan rezeki ini perlu dipahami ayat-ayat dalam Al-Quran bahwa Allah satu-satunya yang memberi menjamin rezeki Memberi dan menjamin Setelah kita membaca ayat-ayat ini dalam surat al dariyat dalam surat Al-Jum'ah, dalam surat Al-Had, dalam surat Hud, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-Rum. Kita sudah meyakini Allah memiliki. Dia tidak bisa apa. Tapi pertanyaan, kenapa manusia masih menjadikan bab segala dalam hidup? Yang Kenapa manusia menjadikan pembiayaan segalanya dalam setiap langkahnya? Kenapa kalau mau punya rumah harus datang ke bank? Sedangkan kau masih punya, masih bisa mengontrak rumah. Kenapa harus melalui jalur-jalur ribawiyah? Kau menganggap bank adalah Tuhan kamu. Apa kamu mati kalau tidak punya rumah? Kamu masih punya kunci. Kamu masih punya rumah. Dan kamu tidak akan ditanya oleh Allah kenapa kamu tidak punya rumah. Kamu tidak akan ditanya oleh Allah kenapa kamu tidak punya rumah. Kenapa kamu harus lari ke bank ketika kamu tidak punya rumah. Tidak mampu kamu bersabar mengantar rumah. Tidak mampu kamu bersabar. Kenapa kamu menjadikan bank sebagai satu-satunya sumber segalanya dalam hidup kamu? Ingin rumah lari ke bank. Ingin motor lari ke pembiayaan. Ingin ini, ingin ini, lari buat beli bawia. Bertakwalah kamu kepada Allah. Butuh modal lari ke bank. Kamu kemanakan Allah. Kamu kemanakan Allah. Saya jawab dalam ayat-ayat ini. Kamu kemanakan Allah. Ilhamul riba. Satu dirham, satu dirham dari hasil riba. Yang kamu makan, itu dosanya sipun sina sinakan. Lebih besar dosanya dari 36 kali kamu berzina. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu bersabar, kamu bersabar. Di atas rezeki yang halal. Kamu bersabar di atas rezeki yang halal. Tidaklah kamu takut la'anallahu akilu riba wa mukilahu wa syahidahu kullu sama. Saudara, jangan jadikan bank segalanya dengan hidup. Jangan jadikan pembiayaan segalanya dalam hidup. Jangan jadikan koperasi pembiayaan segalanya dalam hidup kamu. Mereka adalah serigala-serigala yang berbulu musang serigala segirali yang berbulu domba. Mereka orang-orang yang suka memancing di air keruh. Yang ingin bersenang-senang di atas kesusahan orang lain. Kalian punya Allah yang mati. habis cancel bang dalam hidup Putuskan dulu biaya dalam hidup Kalau kamu ingin sukses dalam hidup kamu putuskan segalanya. Kalau kamu ingin hancur selain. kalau kamu ingin menjadikan bank, koperasi, pembiayaan segala dalam diri kamu selain. Kalau kamu ingin hancur. Tapi kalau kamu ingin menjadikan Allah segalanya dalam diri kamu, maka kamu akan menumpuk sebuah kesuksesan dalam diri Ingat, seandainya kamu bersembunyi dari rezeki kamu, rezeki kamu akan mendapatkan kamu. Ingat selalu. Jangan semua. Semuanya butuh tahapan. Semuanya butuh sebuah proses dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbas Hafizullah sangat bagus ketika menjelaskan tentang masalah Asmaul Husna. Ketika beliau menjelaskan tentang makna rosak, seperti tidak salah paham apa itu makna rezeki. Dan ini salah biasanya manusia salah dalam memahami makna rezeki. Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang pembagian rezeki. Ketika beliau menjelaskan tentang nama Ar-Razak. Rezeki itu yang Allah berikan kepada makhluk terbagi dua bagian. Ada rezeki yang umum dan ada rezeki yang khusus. Kalian pilih yang mana? Mau yang umum atau yang khusus? Saya Abdul mengatakan rezeki umum ini mencakup orang baik, orang jelek, mukmin, kafir, orang jujur, pembohong, orang baik, penipu. Semua diberikan rezeki umum. Apa itu rezeki umum? Semua yang dibutuhkan oleh badan. Itu rezeki umum. Karena kalau tidak diberikan ini mati dia. Benar tidak? Semua diberikan. Kalau kafir tidak diberikan makanan dia mati. Penjahat kalau diberikan makanan dia akan mati. Maka semua yang dibutuhkan badan Allah berikan rezeki yang bernama rezeki umum. Semuanya pokoknya rezeki jadi jangki hasad jangan ki marah kok itu orang Cina kok kafir di pintu rumahnya ada lilin disirikan kok banyak sekali rezeki halak itu namanya rezeki umum dia kan makhluk Allah juga dia makhluk Allah oke kita ciptakan cuma dia tidak dapatkan rezeki khusus karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha." Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali Allah akan berikan rezeki siapapun dia. Maka dalam ayat ini memberikan faedah kepada kita. Allah memberikan rezeki, melapangkan rezeki, meluaskan rezeki Ketika Allah memberikan rezeki, meluangkan rezeki kepada ahli maksiat, kepada orang kafir, kepada penipu, itu bukan menunjukkan Allah ridho kepadanya. Kalau rezeki umum, paham Kalau rezeki umum itu bukan menunjukkan kecintaan Allah kepada makhluk tersebut, bukan menunjukkan keridhaan Allah terhadap makhluk tersebut. Bukan. Itu yang pertama dipahami. Bukan tanda berarti Allah ridho kepada orang. Kemudian yang kedua, Allah dalam memberikan rezeki umum, memberikan dunia apa yang dibutuhkan pada itu kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Kan dia umum. Jadi bukan artinya ketika Allah berikan rezeki kepada orang kafir berarti Allah cintai kekafirannya. Allah berikan rezeki kepada penipu, Allah cinta dengan penipuan yang tidak. Bukan menunjukkan ketika rezeki itu adalah rezeki sungguh. Ya, jadi jangan kita lapang, jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam hal ini menunjukkan kepada kita bukan berarti banyaknya pemberian Allah kepada manusia pada sebulan-sebulan, kepada dia tidak sholat. Pada bulan-bulan, kepada dia kerja beri. Pada bulan-bulan, itu bukan menunjukkan kemuliaan bagi Allah memberikan sesuatu yang banyak kepada seorang rezeki kepada seorang yang banyak itu bukan menunjukkan kemuliaan. Dan Allah berikan sedikit rezeki umum kepada manusia itu bukan penghinaan. Maka itu bukan jaminan kekayaan, kemuliaan, kemiskinan, penghinaan berkaitan dengan rezeki. Jadi bukan berarti ketika Allah memberikan pemberian yang banyak kepada manusia di dunia ini bukan menunjukkan kemuliaan. Dan bukan juga ketika Allah membatasi rezeki seseorang itu bukan menunjukkan sebuah kemuliaan. Karena tobiat manusia ini, coba perhatikan, tobiat manusia yang disebutkan oleh Allah Ini tobiat manusia, bukan tobiat, bukan sifat Allah. Itu sifat manusia, bukan sifat Allah. Sifat Allah itu coba sifat. Eh, sifat manusia gimana sifat manusia? Fa'amma insan idza nabakala rabbu Faakroma akramahu wa na'amahu fa'yakul rabbi Manusia jika Allah berikan dia Allah keluarkan rezekinya. Dia berkata, Allah memuliakan saya. Allah memperhatikan saya. Allah memuliakan saya. Wa amma idza mutakalam faqad alaihi rizqah. Adapun jika kami uji dia dengan kemiskinan, kami batasi rezekinya, maka dia mengatakan Allah menghinakan saya. Kata Allah, kalah tidak begitu. Kemuliaan itu, kekayaan itu bisa jadi bimbang istijab, pelarian bagi kamu. Kemiskinan itu merupakan ujian kesabaran bagi kamu. Jadi ini rezeki yang bersifat umum. Ada juga kata Syekh Abdul Razak di Abdul Muhsin Al Akbar, Habibullah, ada rezeki yang bersifat khusus. Apa itu rezeki yang bersifat khusus? Ketenangan hati. Dan inilah yang biasa manusia tidak menganggapnya ini rezeki. Pada ini sebenarnya rezeki yang khusus Allah berikan kepada kamu yang namanya ketenangan hati. Kapan hati kamu tenang? Walaupun kamu tinggal di rumah buku, kendaraan kamu sepeda, hati kamu tenang. Tidak pernah terikat dengan koperasi, tidak pernah terikat dengan pembiayaan, tidak pernah terikat dengan utang piutang, hati kamu tenang. kau mendapatkan rezeki yang khusus. Dan rezeki yang khusus ini hanya diberikan oleh orang-orang, diberikan kepada orang-orang yang khusus. Beda rezekimu. Rezekimu diberikan kepada siapa saja. Rezeki khusus diberikan kepada orang-orang yang khusus. Kata Allah dalam surat al alaq wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan siapa yang beriman kepada Allah melakukan amalan sholih maka kami akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dia akan kekal di dalamnya qad ahsanallahu lahu Allah telah memberikan apa sebaik-baiknya rezeki kepadanya ketika kamu telah mampu beramal soleh yang kau beriman kepada Allah, kau bertauhid ketahuilah kamu telah mendapatkan rezeki yang paling baik. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbah minkum aminan fi sirri mu'afan fi jadari indah mu'udun fi yawmihi faka annama jidat dunia. Kata Rasulullah, tidak ada seorang hamba berada di pagi hari. Aminan fi Dia aman dalam hidupnya. Tidak pernah datang berlari hutang, tidak pernah ada bunyi HP oleh habis menggugahkan kamu dia aman aman dalam kehidupan kata Rasulullah pada pagi hari dia aman mu'afan fi jasadi sehat jasadku Indahu kutun fiyomi. Ada yang bisa dimakan pada hari ini. Ada yang bisa dimakan pada hari ini. Kalau kamu sudah punya tiga hari ini, dalam hari itu, ketika pagi hari kamu sudah berada mendapatkan tiga hari ini, kamu aman. Tidak dilirik utang, tidak ada gangguan, aman kamu. Badanmu sehat. Ada yang bisa dimakan pada hari itu. Kata Rasulullah, maka anda terjina terlalu dunia sungguh kamu telah menguasai seluruh dunia ini. Bayangkan. Kamu telah dikatakan menguasai seluruh dunia ini. Ketika kamu aman, sehat, dan ada yang bisa dimakan pada hari. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Kau aflaha man kuliah Islam ورزق كفافا وقنا به الله بما آتاه sungguh paling beruntung orang yang paling beruntung adalah orang yang diberikan hidayah kepada kita kemudian diberikan rezeki yang cukup kemudian dia mempunyai sifat kona'ah merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya subhanallah Mudah-mudahan kita minta kepada Allah kita diberikan rezeki yang khusus. Cari kita rezeki khusus. Dan orang yang tergantung dengan pembiayaan pembiayaan bank-bank dia tidak akan mendapatkan rezeki. Yakin. Orang yang dililit utang tidak akan mendapatkan dan merasakan rezeki. Pada Nabi mengatakan, "Laisal gina bi kasratil Allah walakin dari dina dina bukanlah kekayaan itu dengan banyak harta bukan kekayaan dengan banyak harta karena semua orang dapat di kalau rezeki umum penjahat juga dapat sama dengan semuanya walakin dari dina dina akan tetapi kekayaan itu adalah tenangnya jiwa inilah yang dinamakan dengan apa? khusus. Maka itu Nabi menjadikan istri yang soleh sebagai penyeluk jiwa suaminya itu harta yang paling berharga mengalahkan emas dan perak. Karena istri yang soleh lebih menenangkan jiwa seorang suami daripada emas dan perak. Kalau emas dan perak, dia itu. Tapi kalau istri yang soleh, dia akan mendapatkan rezeki yang khusus. Akan mendapatkan rezeki yang khusus. Maka itu Imam An-Nawawi ketika ditanya siapa orang yang kaya. Kalau dia tanya siapa orang kaya, Imam An-Nawawi mengatakan kalau saya mangkot mangkana toliban ada lam yastaghni bima ma'ahu walaysa lahu ghina. Kata Imam An-Nawawi ketika ditanya siapa itu orang kaya, kata beliau Rasulullah, siapa yang terus meminta tambahan, tidak pernah merasa cukup. Sudah punya satu lembah emas, satu lembah emas bisa kamu habiskan tidak bisa. Satu lembah emas semuanya. Tapi dia masih meminta dua lembah emas. Sudah punya dua lembah emas, masih meminta tiga lembah emas. Terus meminta tambahan. Lam yastagni mama Dia tidak pernah merasa cukup. Jadi apa yang intinya maka ini sebenarnya bukan dinamakan kaya. Kenapa? Karena dia tidak pernah senang hatinya, terus ingin menambah, kata Imam an Bukan hakikat kesayangan. Bahkan dikatakan apa? Dia adalah orang Kenapa dikatakan orang miskin? Karena dia ingin terus meminta, meminta, membutuhkan, terus membutuhkan. Maka itu hakikat rezeki umum itu adalah bab perlalian yang jika tidak dimanfaatkan dengan cara yang baik. saudara-saudaraku. Ketahuilah, rezeki kesehatan, ini saya dudukkan dulu pemahaman tentang rezeki. Karena banyak kalau orang salah dalam memahami itu makna rezeki. Salah. Nabi mengatakan, nikmat kesehatan yang kamu miliki, itu lebih berharga dari kekayaan yang kau miliki. Nabi yang berkata seperti Kekayaan bagaimanapun yang kau miliki, itu tetap, pasti tetap dikalahkan oleh nikmat kesehatan. Benar tidak? Kau bisa makan masakan makanan enak kalau kamu sakit. Yo. Kau bisa nikmati rumah kamu yang mewah kalau kamu sakit. Kau bisa nikmati kendaraan kamu yang mudah kalau kamu sakit. Nabi mengatakan Nabi mengatakan la ba'asa bil gina liman taqa. Oh. Wasihatu liman taqa khairun minal ghani. Wasibun nafsi minal Tidak apa-apa kalian kaya kalau kalian bertakwa. Ya, tidak dilarang kalian kaya. Tidak dilarang kalian menjadi orang kaya Silakan kalian jadi orang kaya. La ba'asa bil gina. Tidak ada masalah kalian mau jadi orang kaya selama kalian apa? Tapi ingat-ingat nih, wasihatu liman istafa khairun minal kita. Kesehatan itu kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih berharga daripada kekayaan. Dan tenangnya jiwa itu adalah sumber segala kebahagiaan. Tenangnya jiwa. Ingat, tenangnya jiwa ini kekayaan. Itulah sumber kekayaan. Jadi saudara-saudara muslim kalau kepada itu pembahasan setelah jelas dudukkan beberapa hal-hal. Setelah kita memahami bahwa rezeki itu ada dua. Ada rezeki umum dan ada rezeki Kalau saya tanya kepada kalian, kalian mau bercapek-capek berlelah-lelah di dalam mencari rezeki umum atau rezeki khusus. Kalau rezeki umum, ayat-ayat dalam Al-Quran memerintahkan kamu untuk berjalan. Jangan berlari karena rezeki kamu tidak akan dimakan oleh orang lain. Kamu akan sakit kalau rezeki umum. Karena kamu akan berlambar dengan orang-orang yang tidak tahu aturan dalam agama. Benar tidak? Ya? Kamu akan berlomba berlari dengan orang-orang yang tidak tahu halal dan haram di pasar. Harus lupa saja. Berjalan saja, berjalan. Karena rezeki kamu tidak akan meleset dari kamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wallazi ja'alakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah Allah yang membentangkan bumi ini untuk kamu. Berjalan ki mencari rezeki. Perintah Allah berjalan. Jangan ki berlari, jangan ki berlomba. Jangan ki siku kanan, siku kiri. Dengan orang-orang kafir, rampok, itu jangan itu. Satu saja. Jangan masalah rezeki. Disuruh kau berjalan. Kalau rezeki khusus, kamu harus berjalan hari pun Indonesia bisa menangkan jiwa kamu baca Al-Quran jangan kami jangan berjalan pergi ke masjid pasti gerak Kita menggunakan agar cari kesenangan tinggi tapi sekarang manusia terbalik ketika lagi umum dia harus ketika lagi khusus berjalan di tempat bahkan yang tidur terbaik. Padahal Allah ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sangat banyak ketika berkaitan dengan rezeki umum kita diperintahkan untuk berjalan sedangkan rezeki khusus diperintahkan kita untuk berlari bersegera. Jadi sekarang kita akan masuk pada inti perhatikan sedang jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. masalah tidak memahami Allah. Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebab. Allah menjadikan segala sesuatu itu ada padanya sebab. Dan Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kamu sebab-sebab. Allah telah mengajarkan kepada kamu sifat. Agama memerintahkan kepada kamu poin pertama dalam masalah ingat poin dalam masalah agama memerintahkan bagi seorang hamba berkewajiban mencukupi kebutuhan dirinya Allah tidak senang dengan seorang mukmin yang lemah. Allah tidak senang dengan seorang muslim yang tidak mau bekerja. Agama memerintahkan seorang itu mencukupi kebutuhan Maka itu Nabi ketika ditanya apa pekerjaan yang paling bagus, jawab apa pekerjaan yang paling bagus? Kalau kita jawab secara bisnis, yang paling bagus apa ya? Yang paling bagus jual beli tanah, banyak umurnya. Begini dan begini. Tapi Nabi ketika ditanya, ayo tampil Asyam, pekerjaan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab yang paling banyak hasilnya. Tidak. Nabi ketika ditanya ayyul kasbil afdal? Pekerjaan apa yang paling bagus? Ini dipahami bagi orang yang mencari pekerjaan. Jangan lihat dari banyaknya. Pekerjaan apa yang paling bagus? Kata Rasulullah, amal rajul biyadi. Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya. Hasil jerih payahnya. Perhatikan hasil pelimpayannya. Wa kullu bayin makruh dan yang jual beli yang diberkahi, yang baik, yang bagus. Jadi agama ini tidak merintahkan kita bermalas-malasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam riwayat Imam Al Bukhari, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayat, min ayyakula min amal yadi wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amal yadi tidak ada suatu makanan yang lebih baik lebih baik dimakan seseorang kecuali dari hasil jeripayahnya. Perhatikan di para bapak. Bukan yang paling lisan, bukan yang paling banyak, yang paling baik, makanan yang paling baik adalah makanan yang kamu makan dari hasil diri payah kamu. Wa inna Nabi Allah Dawud karena ya'kul min amal yadi. Nabi Dawud alaihissalam beliau seorang raja, beliau seorang nabi, tapi beliau tidak makan kecuali dari hasil diri payahnya. Siapa Anda dengan Nabi Dawud? Dia nabi, dia raja. Tapi dia tidak memakan kecuali dirinya hasil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ayyabdu ahadukum fayahtimu ala dhahri fayasad wa yatasaddaqa bihi wa yastaghni bihi minan nar khairul lahu min ayat ala rajulan atahu aw mana'ahu Seorang laki-laki berpagi-pagi dia memikul kayu bakar di punggungnya dari hasilnya itu dia bersadarah. Kemudian dari hasilnya itu dia merasa tubuh oleh orang sedikit. Menghalangi dia untuk meminta minta kepada manusia. Maka orang ini adalah orang yang paling itu, orang yang paling yang orang paling baik. Abdul khair yang mulia khairun wa Abdul minyak itu. Tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang membawa. Di sini saudara, kita adalah dalam rezeki ini hasil kerja dan berusaha Jangan setelah kita sudah mertua yang dianggap saudara yang dianggap orang tua yang dianggap Mereka kaya, mereka kaya tapi kita menginginkan dan memberikan nafkah kepada anak dan diri kita sesuatu yang paling baik. Apa sesuatu yang paling baik dari hasil diri kita? Orang tua kita mampu, mertua kita mampu, saudara kita mampu membantu kita. Tidak, saya mau memberikan yang terbaik dari hasil diri saya. Saya laki-laki, ini dada saya. Saya kuat untuk berbeda. Karena saya ingin mencari sesuatu yang paling terbaik. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Ketika Nabi menegur Kobiso perhatikan orang-orang yang suka meminta mimpi yang malas yang tidak mau mencari rezeki, yang mau hanya mengandalkan orang lain, selalu meminta-minta, menampakkan wajah-wajah permohonan, menampakkan wajah-wajah yang muncul di kaki. Itu dibenci dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda kepada Komito, Ya Komito, Anna salafa la tahilla illa di ahli salat. Ya kami, ya Komito, seorang sahabat, Ya Komito. Sesungguhnya minta-minta ini tidak halal. Ingat, begini tahan. Kalian mungkin punya harga diri. Anda mungkin Anda muslim. Jangan suka minta-minta. Katalah pula kepada kominfo ya kominfo. Tidak halal itu meminta-minta kecuali satu dari tiga orang saja yang boleh. Selain tidak boleh. Nabi tegaskan kepada kominfo, kamu seorang mukmin punya wibawa, kalau kamu satu, agama kamu satu. Kau punya wibawa, kehormatan. Tidak halal minta-minta kecuali satu dari orang satu. Rajulun tahammala hamalah, fahadat kamu masalah. Seorang yang dililit utang, yang tidak mampu lagi, dia membayarnya, maka dibolehkan dia minta-minta untuk membantunya. Hadat lahu masalah. Dibolehkan dia minta-minta. Jadi lilin. Ini diri utang yang berkepanjangan halal bagi ini. Yang kedua, rajul asobat jahihatun fakta fakta fakta malam. Seorang laki-laki yang ditimpa bencana, ditimpa kebakaran, habis semua pakaiannya, habis semua hartanya. Boleh dia minta. Habis semuanya bagaimana minta? Halal baginya. Yang ketiga, rajul asobatku fatahu hatta yashtahira salasat min zawil hajah lukum Seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan. Seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan. Yang tidak ada yang dia makan. Betul-betul dia miskin. Itu pun harus disaksikan oleh tiga pemuka di kaumnya. Betul-betul dia miskin baru boleh menyentuh. Coba pikir. Ada disaksi tiga orang. Orang miskin baru bisa begini-begini. Disaksikan oleh komnya. Betul-betul orang ini orang miskin. Butuh dibantu. Disaksikan oleh orang. Tiga orang pemuka di komnya. Masukkan kita satu, dua, tiga. Demi apa yang menurutkan Rasulullah dibolehkan Jawab ibu-ibu. Tidak ada lumpurnya datang ke tetangga. pada mampu untuk membeli. Kasihkan kado lumpur. Kasihkan dulu kasih kasihkan ibu. Dia tidak, tidak ada harga dirinya. Tidak bisa dipandang sebagai seorang wanita yang bercadar. Berhijab, punya harga diri. Apa korban malu yang tiga ini? Sedikit-sedikit datang ke tahu minta, kak minta, tak minta, tak. Mengapa miskin, kak miskin, kasihan, orang miskin. Subhanallah. Dan menyebutkan hadis menegaskan. Tidak pantas seorang muslim muslim menyebutkan dirinya miskin. Itu aib dan Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ditanya, apa itu makna miskin? Paham Ini namanya miskin. Alladhi la yajidu dinan yubnihi wala yukalu lahu fayatasaddaqa alaihi wala yas'alu nahu syai'an orang miskin adalah orang yang tidak mencukupi dirinya pun dari yang bisa dimakan tidak bisa beli tapi tidak ada yang menentang bahwa dia miskin ini kan miskin dia miskin tidak mencukupi kehidupannya la lahu tidak ada orang yang mengetahui bahwa dia miskin Orang pun bersedekah kepadanya dan dia tidak pernah meminta minta kepada manusia. Itu hakikat miskin. Jadi hakikat miskin adalah hakikat orang yang tidak suka kata Rasulullah, bukan orang yang menutup pintu rumah orang, berikan kami miskin, kami miskin bukan bagian miskin. Orang miskin adalah orang yang menjaga wibawanya, tidak suka minta-minta kepada manusia. Nanti manusia yang bisa memakai dia, dia orang Dia orang yang tidak mampu. Jaga kebuahan agama Islam ini mendidik seorang itu menjadi kuat, menjadi rezeki, membuka orang sebab dari rezeki Maka itu salah satu hikmah kenapa Rasulullah mengancam dan mengatakan, "Ma yazalu rajul Yang an-nas hatta yakni yaum al-qiyamah Lengkau ini, wajhihi min atal rahmin." Terus menurut manusia minta-minta kepada manusia. Miskin kau kodong, rupa makan, Enggak enggak pintu punya anak turun-turun ke begini. Dia terus meminta buka-buka permohonan kepada manusia. Sampai datang di hari kiamat pada wajahnya tidak ada minta tulah, Tidak ada dalil pada wajahnya. Dan riwayat yang lain wajahnya kurungan. Jadi agama kita ini adalah masalah rezeki. Meminta-minta itu bukan cara bekerja. Menjadi pengemis itu bukan pekerjaan seorang muslim. Menjadi pengemis itu bukan pekerjaan seorang muslim. di atas lebih baik dari barangkali yang Allah. Ketahuilah saudaraku, Islam itu mengajarkan dan membuka lebar cara-cara berdagang. Jangan salah paham, Islam itu hanya mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, haji pasti tidak. Islam itu mengajarkan kepada kamu Ia iya, Islam mengajarkan kepada kamu etika-etika. Tapi kata beliau saya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hal ini diasalkan oleh Syarbani supaya kita tidak tidak apa tidak terlalu merasa ketinggalan dalam masalah bisnis. Islam itu mengajarkan. Coba ya dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis yang dihantarkan oleh Syekh Albani. Man ba'adara au amara wa lam yaj'al thamanaha fi mithliha lam yubarak lahu Coba lihat bisnisnya Rasulullah mengajarkan kepada kita. 14 abad yang lalu Nabi telah mengajarkan kepada kita tentang metode menjadi kaya bisnis dan mengatakan siapa yang menjual rumah siapa yang menjual tanah atau menjual rumah walam yaj'al samana lihat. Siapa yang menjual tanah atau menjual rumah, harga tanah dan harga rumahnya ini dia tidak berikan, dia tidak berikan, tidak membeli yang semisal dengan tanah dan rumah, yakin tidak akan diberikan berkah Itu maksudnya. Siapa yang menjual tanah atau menjual rumah, dia dapat uang. Dan dia tidak berikan dia tidak memberi yang semisal dengan rumah atau tanah, maka lalu barang lalu Dia akan mengalami kebangkrutan dalam usaha. Paham ya, ini? Kalau kamu jual tanah, yang ikuti elektronik, baru tentu. Karena elektronik terbatas. Tanah tidak bisa diproduksi. Elektronik bisa diproduksi terus. Benar tidak? Kalau kamu menjual tanah rumah, usahakan hasilnya itu kamu juga berikan tanah memberikan juga apa? Rumah. Jangan lari ke yang lain. Ini kan satu contoh dalam masalah itu. Jadi jangan kamu jual tanah, ah mau kak beli semuanya deh, hanya beli, beli mobil, beli motor. Sedangkan tanah itu tidak bisa diproduksi, kata Rasulullah. Kamu bisa berikan sesuatu yang selitan dengannya. Kan dia akan berkembang naik, naik, naik terus. Benar tidak? Dia akan naik terus. Dia, Nabi telah mengajarkan bisnis-bisnis tanah kepada kita. Sebelum kau mengenal, Nabi telah mengajarkan kalau kau beli tanah, laku tanah kamu, kau lagi tanah, mungkin ada yang lebih murah, kan nanti naik lagi berkali-kali lipat. Yang kau beli motor, nanti turun harganya. Yang kau beli elektronik, nanti turun harganya, rugi kok. Sudah diajarkan dalam agama berbisnis, coba bayangkan, subhanallah, Allah Akbar. Kamu jual tanah kamu, kamu berikan HP layar sentuh, tidak lama gitu turun harganya ada lagi yang baru turun pasti harganya karena kamu sudah hilang karena kamu kamu simpan tahunan naik terus harganya karena tanah tidak bisa diproduksi Nabi sudah mengajarkan kepada kamu sebelum kamu lahir Nabi sudah ajarkan kalau kamu jual tanah beli beliku lagi tanah kalau kamu jual rumah beli jual lagi rumah diajarkan dalam bisnis dalam agama betul-betul agama ini betul-betul mengajarkan segala sisi ya Begitu juga Nabi telah mengajarkan aturan-aturan dalam berbisnis. Kalau kamu sudah ditipu satu kali, jangan kau mau ditipu dua kali. Kalau kamu sudah dibodoh di satu kali, jangan kau dibodoh di dua kali. Kalau kamu sudah berusaha ini gagal, jangan palingkan lagi dengan usaha lain. Nabi telah ajarkan, la yuldamul mu'min min juhrin wahid marratain. Jangan kamu terjerumus dalam lubang yang sama dua kali. Kamu sudah jatuh di lubang ini satu kali, besok jatuh lagi lubang yang sama lagi. Kalau kamu sudah gagal dalam bentuk usaha ini, jangan kau lagi coba. Berbaru lagi mencoba usaha ini. Kalau kamu sudah tahu orang ini penipu, jangan kau lagi percaya dia. Jangan sampai kamu apa namanya disengat salah jengki atau jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Itu prinsip dalam berdagang. Jangan terjerumus dalam apa? Lubang yang sama dua kali. Allah Akbar. Rupanya dalam ini telah mengajarkan orang itu sisi-sisi yang berdagang. Kemudian poin yang terakhir kita masuk pada inti bahwa jadikanlah mencari rezeki kita. Kita dalam mencari rezeki itu jadikanlah berkah, bukan dicari pada banyak. Jadikanlah jalan-jalan kita mencari rezeki adalah jalan-jalan menuju surga. Maka itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimahullahu rajulan. Samhan tidak ba'ah, wa samhan tidak syarah, wa samhan tidak tawar. Allah merahmati Allah merahmati, Allah merahmati seorang laki-laki yang dia mudah ketika menjual, dia mudah ketika membeli, dia mudah ketika menagih. Subhanallah, mudah. Dia berposisi sebagai penjual, dia berikan kemudahan. Dia berposisi sebagai pembeli, dia berikan kemudahan. Dia berposisi sebagai penagih utang, dia berikan kemudahan. Allah merahmati orang yang seperti dia jadikan bentuk perniagaannya sebagai jalan dari jalan-jalan menuju surga. Saya pembahasan inti kita bahwa Allah menjadikan segala sesuatu itu sebab. Ingat. Allah menjadikan segala sesuatu sebab. Semakin besar sebab yang kamu tempuh, maka semakin besar kita. Semakin besar sebab yang kamu beri, maka semakin besar Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang mau tetap di masjid. Dia berkata, saya tetap di masjid saja yang saya tidak mau bekerja, nanti rezeki turun sendiri. Kata Imam Ahmad ini orang yang tolak terhadap ilmu agama. Orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Kamu tinggal di masjid, kau mengatakan rezeki akan turun kepada kamu. Begitu juga tentang kita seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, "Wa qala rajul nabi ursilna wa atawakkal فقال أكلها Ya Rasulullah, saya akan lepas onta saya, kemudian saya bertawakal. Kata Rasulullah, tidak. Kamu ikat dahulu, kemudian kamu apa? Kamu apa? Bertawakal. Karena segala sesuatu itu ada apa? Ada sebab. Kamu ingin banyak rezeki kamu, ada sebab dalam syariat. Nanti sebutkan sebab-sebab, mudah sebabnya. Ada sebab dalam syariat. Kalau kamu ini kaya mudah, karena ada sebab dalam syariat. Jadi segala sesuatu itu ada sebab. Maka itu disebutkan bahkan Allah itu menjadikan sebab rezeki bukan pada diri kamu, bahkan bisa jadi sebab rezeki itu ada pada orang lain. Yang kita ini yang banyak akan bahas nanti. Rupanya Allah menjadikan rezeki bukan pada diri kamu, tapi karena sebab orang lain. Di antaranya disebutkan karena ahwani ala ahli Rasulillah. Fakana ahaduhuma yakin Nabi wal akhar yahtari fataka al muhtari afahu ila Nabi faqala la alla takuntu bi. Ada dua orang bersaudara pada masa itu, yang satu sibuk belajar kepada Nabi, yang satu sibuk bekerja. Maka yang sibuk bekerja ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sedang saya sibuk saya di masjid, berdiam di masjid, sedangkan saya sibuk bekerja. Maka Nabi mengatakanlah Allah Allah katul Bisa jadi Allah berikan rezeki kepada kamu disebabkan saudara kamu. Bukan kamu yang melakukan, tapi apa? Ada sebab. Jadi segala sesuatu itu Allah menjadikan segala sesuatu sebab kalau kamu ingin ada rezeki kamu, kamu harus tunggu sebab. Sebagaimana kalau ada laki-laki ingin ada jodohnya, maka harus tunggu sebab. Seorang laki-laki datang kepada Ustaz. Ustaz pun ini 50 tahun, kalau tidak laku maka ini. Kenapa bisa? Tidak dapat jodoh, Pak. Kan ini tidak ada jodoh kamu. Saya bersyukur kepada Allah. Bagaimana untuk tawakal kamu? Saya tunggu Allah menutup pintu rumah Subhanallah. apa kamu yang lakukan? Apa pangkat kamu agar datang mengutuk pintu rumah kamu untuk melamar kamu? Tidak masuk akal tawakal kamu. Masa ada awal yang datang melamar kamu? Jadi itu sebenarnya tawakal yang salah. Karena Allah menjadikan segala sesuatu itu adalah sesuatu yang Nah, ini yang kita akan bahas. Ini yang kita akan bahas bahwa sebab-sebab rezeki. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu hanya mengandalkan tangan kamu, penglihatan kamu, Kasih tahu, jadi terbayang dalam masalah rezeki. Kau butuh sebab orang lain. Perhatikan ke masalah rezeki. Tangan kamu terbatas. Pikiran kamu terbatas. Langkah kamu terbatas dalam masalah rezeki. Kau butuh orang lain. Ketahuilah. Pintu terbesar dalam masalah rezeki orang tua kamu. Ingat, kamu hamba yang lemah. Dua tangan kamu terbatas. Kaki kamu terbatas dalam materi. Pandangan kamu terbatas. Ingat ke orang tua kamu. Orang tua kamu sebab dari sebab-sebab pergi. Ingat. Bagaimana orang tua tidak menjadi sebab-sebab kamu? kalau ridho Allah, ridho lupa wa Allah fi sakhatil wali. Keridoan Allah itu tergantung pada keridoan. Jawab. Kalau Allah yang ridho terhadap seorang hamba, kira-kira apa? Hitung yang kita, kalau Allah yang ridho. Jumlah milik kita, kalau Allah yang ridho kepada kamu. Kalau kamu ingin dapat ridho Allah, rezeki Allah, cari ridho Allah. Ingat, ketika kamu masih kecil, kamu tidak pernah punya rasa malu minta kepada orang tua kamu. Sikit-sikit, ummi uang, ummi uang. Tidak pernah punya rasa malu minta kepada orang tua kamu. Dan orang tua kamu tidak pernah merasa segan dan marah memberikan kepada kamu. Iya dikasih terus, dikasih terus, dikasih, dikasih terus. Sampai kamu besar, sampai kamu kerja, sampai kamu menjadi orang yang hebat. Pernah kamu kasih uang orang tua kamu? orang tua kamu malu untuk meminta sebagaimana kamu tidak punya malu ketika kamu kecil. Malu itu ibu tak kono. Dia minta nak kasih ke orang malu itu. Tidak sama dengan kita. Kita yang pahami. Gembira itu ibu kita ketika kita setiap awal bulan kasih dia uang. Sisipkan uang untuk dia. Diluaskan kita itu. Jangan orang tua. Kalau kau mengandalkan kepintaran dan tangan kamu terbatas di sini, ada doa-doa orang tua yang kita butuhkan untuk diperluas. Kasih sayang orang tua itu tidak akan mungkin terbatas. Kasih sayang anak itu orang kepada orang tuanya bisa kaya terbatas. Terbatas itu kasih Kasih sayang anak kepada orang tua. Tapi kalau orang tua itu tidak akan mungkin terbatas. Sangat-sangat sayang terhadap anak. Pahamilah ini. Ada sebuah kisah seorang anak yang di negeri tersebut sudah menjadi tradisi bahwa kalau orang tua sudah tua itu dibuang di hutan. Itu sudah menjadi tradisi di negara itu. Karena kalau sudah tua tidak bisa menyapa apa merekodkan merepotkan saja. Biar, biar sendiri, begini repot. Maka tradisi mereka mereka bawa di hutan. Anak ini pun menggendong ibunya. Dia ya bawa di pulau hutan untuk dibuang ibunya dia lari. Setiap anak ini ketika awal dia masuk di hutan, ibunya ini mematahkan ranting. Setiap lewat mematahkan ranting, ranting, ranting, ranting terus. Sampai karena anak ini tiba di dalamnya, yang paling ke dalamnya dia hutan. sehingga dia tidak tahu lagi jalan pulang. Dia letakkan ibu. Dia minta pamit, bu, saya akan tinggalkan kamu. Ibunya mengatakan, iya nak. Nak, saya sejak awal saya masuk di hutan, saya telah mematahkan ranting. Tujuan saya nak, supaya kamu tidak nyasar di hutan. Kamu ikuti saya di ranting nak. Pokoknya kamu ikuti ranting, kamu tidak akan nyasar. Coba pikirku. Orang tua sudah tahu mau dibuang oleh anaknya, dia masih sayang dengan anaknya jangan sampai nyasar di hutan. Coba pikir kasih sayang seorang ibu sangat sayang terhadap anak walaupun anaknya berbuat jahat terhadap orang tua. Jadi orang tua itu saudara menjadi sebab dari sebab-sebab terbukanya pintu. Yang kedua, tangan kita terbatas, pandangan kita terbatas, pikiran kita terbatas. Hebatnya kamu pebisnis, kamu terbatas tak? Allah menjadikan sebab-sebab yang lain sehingga kau banyak. Bukan hanya kamu sendiri. Yaitu sebab dari sebab-sebab rezeki. Ketika kamu mencintai orang miskin. Ada kecintaan terhadap orang miskin. Ada perhatian terhadap orang miskin. Mencintai orang miskin tanda keikhlasan cinta seorang. Benar tidak? Apa yang kamu harap dari cinta dari orang miskin? Ada mobilnya, ada motornya, ada rumahnya. Apa yang kamu harap? Cinta keluar. Beda kalau orang cinta dengan orang kaya, ada apa apa Tidak sembarang itu menanamkan cinta terhadap orang miskin. Karena cinta terhadap orang miskin adalah tanda keikhlasan cinta seseorang. Karena apa yang diharapkan orang miskin materinya, hartanya apa? Apa yang diharap? Maka itu mencintai orang miskin merupakan tanda keikhlasan. Merupakan tanda dari tanda-tanda keikhlasan. Mencintai orang miskin termasuk kebaikan. Mencintai orang miskin pintu-pintu baru miskin. Pintu dari pintu-pintu miskin. Pahami itu. Perhatikan orang miskin dia pintu dari pintu-pintu maka itu salah satu doa dari doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita yang dianggap disolikan oleh si Alban Bayangkan Nabi mengajarkan kita kepada kita doa. Tahukah kita apa si doa itu? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa qubbal masakin Ya Allah Tanamkanlah Ya Allah Saya minta kepada kamu Zilal khairat Untuk dimudahkan Mengerjakan kebaikan-kebaikan Ya Allah saya minta kepada kamu Untuk diberikan kekuatan Meninggalkan mungkarat ini intinya. Ya Allah, saya minta kepada kamu mencintai kubal masakit orang-orang miskin. Mungkin itu luar kita. Perhatikan kita orang-orang Banyak ikhwa-ikhwa kita yang tidak menampakkan kemiskinan. Dia hanya beralaskan dengan tanah. Kalau mau pergi berjalan kaki, punya satu panggilan. Dia tidak nampakkan saya yang diperintahkan membaca. Karena orang miskin dalam agama orang yang bukan meminta-minta, tapi kamu yang baca saudara. Paham? Kamu baca ada saudara-saudara kita yang miskin, dan dia tidak menampakkan kemiskinan, dia butuh bantuan kita. Cintai mereka, hukbal manaki. Ini Nabi yang mengajarkan kepada kita, cintai orang-orang miskin hubal masakin mencintai orang-orang harta kamu tidak berkurang dengan mencintai orang-orang Rizki kamu tidak akan berkurang dengan mencintai orang-orang miskin. Maka itu dalam riwayat yang lain. Bahkan mencintai orang-orang miskin akan memudahkan seseorang dari hitamnya kelak di hari kemudian. Ingat ki, membantu orang miskin, memperhatikan orang miskin, melihat orang miskin. Salah satu sebab dari sebab Allah memudahkan kita, memudahkan hisab kita. Wa man yassara ala muhsirin yassara Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam riwayat yang lain, Asai catat riwayat Imam Muslim. Asai ala armal wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu la wa yustir orang yang membiayai orang yang membiayai ala armala kehidupan para janda memperhatikan para janda membiayai para janda wal miskin dan orang-orang miskin serta kalian jaga mereka kal mujahid dia adalah para mujahid ketika kalian membantu para janda membantu orang miskin kalian dikatakan dalam agama al mujahid orang yang berjihad Ketika kau memperhatikan orang miskin, kau memberikan makanan orang miskin, kau memberikan pakaian orang miskin, kau bantu keperluannya. Kamu adalah mujahid. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, orang yang membantu orang miskin, orang yang membantu para janda. kalau inilah yang yakur. Dia bagikan orang yang sholat yang tidak pernah merasa tidak dari sholat. Ada tidak yang mampu diantarkan sholat masih merasa letih? Tapi kalau kamu membantu orang miskin, kamu bagikan orang yang sulit tanpa pernah merasa besar. Wakat Wakasolin lahir dan seperti orang yang berkuasa yang terus menerus tidak pernah berubah. Mampu? Mampu? Ketika kamu memperhatikan, membantu orang miskin, membantu para janda, maka kamu dikatakan sebagai mujahid. Kamu dikatakan sebagai orang yang mengerjakan sholat terus menerus. Bahkan kamu dikatakan sebagai orang yang berpuasa terus menerus. Ragu memperhatikan orang muslim. Hai hey para ikhwah. Kenapa kamu takut menikah dengan wanita itu? Kenapa kamu takut dengan akhwat yang miskin? Kenapa ketika kau mendatang ustaz yang pertama kamu tanya kaya atau miskin? Kenapa kamu tak berkati dengan orang miskin? Kenapa? Kenapa kamu lari dari orang-orang miskin seperti larinya kamu dari sini? Ada apa dengan kemiskinan? Kemiskinan bukan penghinaan. Kenapa kamu takut dengan kemiskinan? Apakah ketika kamu menikah dengan akhwat yang miskin, kamu menjadi miskin? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal turun wa turzakun illa itu Kalian ditolong, ditolong, dibantu, diberikan rezeki karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Itu sebab kalian diberikan rezeki. Kalian ditolong, kalian dibantu karena adanya orang-orang miskin. Kira-kira bagaimana jika orang yang kau bantu adalah istri kamu yang miskin? Jelas besar, lebih besar lagi istri kamu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut untuk menikah dengan akhwat yang miskin? Kenapa kamu takut menikah dengan akhwat yang janda? Dan hal ini menunjukkan keutamaan menikah dengan akhwat yang janda. Iya, karena sayang. Walaupun hadis-hadis takdir ucapan dari Rasulullah kaul memerintahkan seorang menikah dengan perawat, tapi dalam satu sisi dan perbuatan Nabi, Nabi menikahi janda. Karena dalam satu kondisi janda itu lebih utama, lebih utama untuk dinikahi. Besi kamu semakin luas. Kamu bagikan orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Kamu bagikan seorang mujahid Bagaimana kamu tidak dikatakan sebagai seorang mujahid? Di saat-saat seorang wanita ditinggal mati suaminya dia butuh, dia terhantam. Tiba-tiba kau datang mengurus di rumah. Subhanallah, gembiranya dia. Di saat-saat dia kedinginan, kamu hangatkan. Di saat dia kepanasan, kamu dinginkan dia. Kamu mujahid. Anak-anak yang menunjukkan seorang bapak, kamu tutup pintu rumahnya. Saya mujahid. Subhanallah keutamaan yang kamu dapatkan. Jangan anggap enteng. Ya. Jangan hanya melihat ini. Hikayat ini perlu dilihat dalam segala hal. Pintu-pintu Asai kalal armalah wal ini kan jahpi fi sabilillah wal qaid la yaqtu kasoid la yaqtu menjadi sebab dari sebab-sebab. Hal itu tunsawun wa tunsakun illa apa itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hai para ibu-ibu yang sakit, ibu-ibu yang sakit. Kenapa kalian takut berteman dengan akhwat-akhwat yang ini? Kenapa kalian mau bergaulnya dengan akhwat-akhwat yang kaya? Paling ini sangat membahayakan suami kamu karena bisa membuat rambutnya berubah sebelum matanya. Kalau kamu berteman dengan ahwat-ahwat yang kaya, sedangkan suami kamu miskin bahaya. Ahwat yang kamu temani itu emas, emas di tangannya, emas di telinganya, emas di lehernya. Kamu cuma serba seribu. Kamu akan menuntut suami kamu membuat rambutnya berubah sebelum matanya. Bahaya berteman dengan orang kaya. Ketika kamu melihat dari kekayaannya, jadi ketika kau berteman dengan orang-orang miskin, subhanallah Allah Akbar, ada yang lebih miskin dari saya. Umpahnya kodok, saya masih serba seribu, dia menangis. Alhamdulillah, saya masih serba seribu, dia menang. Bersyukur kalau berteman dengan jadi jangan sosok kaya lah. Tidak bagus itu orang sosok kaya, boleh bilang kaya. Padahal miskin. Tidak bagus. Banyak awal itu seakan-akan menggambarkan kemiskinan itu adalah penghinaan. Kekayaan itu kemuliaan. Itu sebenarnya salah. Kemiskinan itu adalah kemuliaan bagi seorang ketika dia tidak menampakkan dia miskin. Tapi kekayaan itu penghinaan baginya jika dia sombong. Dan memiskinkan lagi hina, hina. Jika dia miskin, dia menampakkan bahwa dia kaya. Mak, paham ya? HP-nya ada sendiri, subhanallah. Kalau dia mau ditarik. Mau dibayar. Sok-sok kaya sih. Tidak bagus seperti itu. Janganlah sosok kaya. Orang itu tidak bagus sosok kaya. Cintailah orang miskin. Allah mencintai, Allah menopang, meluaskan rezeki seorang hamba yang mencintai orang-orang miskin. Untuk silakan dua itu walakan dulu silakan dua Kemudian sebab berikutnya, dari sebab-sebab maka salah satu doa Rasulullah juga Allahumma ahdini miskinan wa awitni miskinan wa syurni fi sumrati miskinan yaumal qiyamah Ya yang dikawasi dengan dan bukan kehinaan. Lalu mengatakan, Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Matikan saya dalam keadaan miskin. Kumpulkan saya dengan wajah-wajah orang-orang miskin pada hari kemudian. Maka Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, kenapa Ya Rasulullah? Kenapa kau minta seperti ini? Kata Rasulullah, ya dahuluna jannah qabla agniyain arba'ina kharifan. Karena orang-orang miskin itu masuk surga 40 tahun dia masuk surga baru masuknya orang-orang Wajah orang kita seperti itu disebabkan karena apa? Karena banyaknya sikap yang harus dia proses. Beda dengan apa? Orang-orang, orang-orang. Kemudian berikutnya dari sebab-sebab dari sebab-sebab diluaskan ya. Kita sudah tahu ya banyak begini. Cuma kita harus memahami bahwa tangan penglihatan mereka itu apa namanya terbatas. Allah menjadikan sebab di sekitar kita adalah sebab apa? Rezeki yang harus kita tempuh. Kalau kita mengandalkan ahlinya kita, pintarnya tidak bisa kita. Kalau bukan kita kita. Yaitu dari sebab dan sebab-sebab diluaskan dan disebutkan oleh para ulama adalah dengan menikah. Karena istri sebab rezeki dan orang tidak dikatakan menikah kalau tidak punya istri. Maka itu orang yang menikah akan terkumpul dua sebab rizki padanya, istri dan anak. Dan dua sebab ini adalah sebab yang terbesar datang dari rezeki. Sebab yang terbesar datang dari rezeki, yaitu dengan menikah, ya, dengan dengan menikah dan mempunyai anak. Siapa yang belum menikah? Kenapa belum menikah? Angkat tangan. Kamu masih ragu bahwa rezeki kamu akan berkurang dengan menikah. Kamu ragu akan sabda Rasulullah salah satu karena Allah Allah ada tiga orang yang Allah akan bantu rezekinya, jamin rezekinya, menolongnya. Di antaranya seorang laki-laki yang menikah dalam rangka menjaga harta diri. Saudaraku, menikahlah. Beda rezekinya orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Beda itu rezekinya orang yang satu istrinya dengan orang yang dua istri, Beda itu orang yang yang ada anaknya, rezekinya orang yang ada anaknya dengan orang yang tidak ada. Tidak ada anak. Karena ada sebab. Kalau begitu apa yang menghalangi kamu untuk tidak Sedangkan kamu sudah balik. Wanita-wanita berkeliaran di mana-mana dosa dan maksiat siap menerkam kamu. Masalah rezeki adalah masalah di tangan Allah Subhanahu Bangkitlah hai para pemuda, menikah. Pintu-pintu rezeki terbuka bagi kamu. Tentu sebab-sebab terbukanya rezeki dari Allah. Belum ada persiapan Ustaz. Uang saya baru 2 juta. Tidak, kamu coba. Rezeki itu misteri. Kamu coba datang melamar. Yang penting kamu mampu, kamu coba. Siapa yang menyangka dengan uang dua juta ini kamu diterima kalau memang Dan saya yakin dengan uang dua juta itu kamu pasti ditolak. <laughs> kalau bukan rezeki kamu. Benar kan? Iya, kalau bukan rezeki kamu. Tapi kamu coba karena segala sesuatu itu mesti dicoba. Karena kalau kamu menunggu sampai kamu mapan, sampai banyak uang kamu, kapan kamu menikah? Sedangkan banyak akhwat yang butuh untuk dinikahi. Kalau kamu yang ditunggu sampai kapan, sampai mapan, kapan? Sedangkan wanita itu jumlahnya sangat banyak sekarang ini. Saya sampaikan sih banyak sekali kalau mereka semua menunggu ini iwa-iwa mujahid pemberani mana mujahid datang mengetuk pintu rumahnya mereka semua menunggu siapa pemberani mereka tinggal menunggu siapa yang datang ke rumahnya mereka menunggu wanita semua siap untuk menikah karena mereka meyakini pintu rezeki terbuka Cuma laki-laki memang yang biasa penakut, yang tidak mau. Pada pintu-pintu rezeki itu sangat terbuka. Jadi para pemuda yang dirahmati oleh Allah, saya sampaikan. Sebab-sebab terbukanya adalah ini. Kalau kamu berada di atas kemiskinan, ketika kamu belum menikah, menikah. Betul, menikah ragu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Iya pun fukara yughnihillahu min fadli wallahu wasi'un alim. Jika kamu dalam keadaan miskin, miskin. Jika kamu dalam keadaan miskin, miskin. Maka Allah akan cukupkan kamu. Yakin Allah cukupkan kamu. Wallahu wasi'un Allah Maha Luas dan Maha Ragu. Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini, dia berkata, aku heran dengan orang yang tidak mau mencari kekayaan dengan cara menikah. Padahal itu sebenarnya sumber kekayaan. Kata Umar ini, maka itu di masa-masa Rasulullah, di zaman Rasulullah, tidak pernah ada yang namanya janda mengganggu. Iya, tidak ada. Sudah ada Tidak ada. Pas harus masa idahnya langsung datang sahabat. Langsung membantu. Karena mereka tahu. Disitulah pintu dari pintu-pintu mencari kekayaan. Dengan apa? Dengan ini. Paham sih para pemuda? menikah. Karena itu pintu yang menikah. Allah akan cukup. Siapa yang kamu andalkan? bahwa bapak ini yang kamu andalkan menikah. Bapak-bapak yang sudah punya anak, sudah punya istri yang kamu andalkan, hai para pemuda. Mereka masih takut ini dengan mata-mata istrinya. Jangan mengandalkan mereka, mereka masih takut. Kamu yang pemuda, yang maju, yang untuk membuka pintu-pintu rezeki kami dengan cara yang Ya, ini sebab-sebab subhanallah yang disebutkan para ulama dari sebab-sebab terbukanya rezeki. Sebab dari sebab Kemudian sebab berikutnya dari terbukanya rezeki adalah menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Jangan diandalkan sarjana ekonomi tak kalau kamu sudah nahan jangan kita harus dulu sebab-sebab yang diajarkan syariat. Sambung ki tali silaturahmi. Hafal ki yang mana tante saya, yang mana om saya, yang mana saudara bapak saya. Jadi perintahkan untuk menghafal nasab supaya bisa menterjalinnya hubungan silaturahmi. Man ahabba ayyubun satalahu fi rizki wa yang salahu fi asari fal yasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, ingat diluaskan rezekinya. kita. Barang siapa man barang ditawarkan, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan. Siapa yang tawarkan sih? Bukan bos, bukan ustaz, Allah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ditambah lagi panjangkan umurnya. kira yang sambut tadi yang disambung tali silaturahmi ke kuburan saya Yusuf. Salah itu dalam dari Yang disambung tali silaturahmi ke dukun. Salah lagi. Yang disambung tali silaturahmi dengan menggunakan jimat-jimat. Memasang pohon. Sambung tali silaturahmi. Dengan orang-orang yang senang punya hubungan dengan kami. Diluaskan kami. Panjangkan umur kami Ya, masih banyak lagi sebab-sebab subhanallah. Yang intinya saudara-saudaraku, kita perhatikan. Kita ini makhluk yang lemah. Kalau bukan karena sebab-sebab yang Allah jadikan sebab di sekitar kita, saya yakin kita terbatas. Tidak bisa. Tetangga kita ada orang miskin mungkin karena dia miskin tetangga kita sehingga kita banyak miskin. Mungkin sebab. Adanya sebab-sebab itu yang kita tempuh. Masih banyak sebab-sebab yang menjelaskan para ulama tentang apa yang tidak terpatah. Mudah hal ini memberikan manfaat dan dorongan bagi kita. Saya ulangi lagi, hai para pemuda mujahid, para mujahid yang semangatlah kalian menumpu pintu-pintu, pintu-pintu rezeki tersebut. Bagaimana fenomena sebuah hadis yang berkata bahwa salah satu tanda akhir zaman para wanita itu mencari nafkah pengobatan suaminya. Yang jelas menurut saya hadisnya umum, bukan hadis khusus seperti ini. Hadisnya umum yaitu banyaknya istri yang berhak terhadap suaminya. Salah satu bentuk durhaka jika dia keluar mencari nafkah tanpa izin dari suaminya. Itu bentuk durhaka. Ya, dari termasuk dari tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa bersedekahlah dan jangan berharap dibayar dengan sesuatu yang belum pernah Termasuk dari bentuk sedekah yang dilarang ketika seorang bersedekah dia berharap dibalas dengan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang dia sedekahkan. Ini termasuk dari perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan, merusak keikhlasan dari sedekah. Ya, saya bersedekah supaya terdapat jabatan yang dimiliki. Saya bersedekah supaya ini. Karena ini termasuk dari sedekahnya orang-orang munafik. Dia bersedekah untuk mengharap sesuatu yang lebih banyak dari apa yang dia sedekahkan. Wallahu Ustaz, bagaimana jika seorang takut memiliki banyak anak? Bukan karena takut terhadap rezeki, melainkan takut tidak dapat mengurus anak dengan baik dan takut dengan benar. Ini ceritanya siapa yang takut? Apanya mukmin? Kalau anak tiga masih kurang, lima masih kurang, tujuh masih kurang, sepuluh masih kurang. Setelah sepuluh minta izin dengan itu. Kalau dia bilang kurang sudah, tambah yang saja. Dari mana ini? Apa bapaknya yang takut? kalau memang menjadi ibunya karena tidak bisa mengurus anaknya dengan baik kalau dia jadi ibunya maka bisa diurus kalau dari bapaknya karena tidak ya, itu banyak kalau dia umumnya tidak bisa kasih kasihkan, maka itu diterima ya maka dia bisa membatasi bukan mengurus tapi membatasi Bisa kita mulai usaha atau bisnis tanpa ada modal harta? Yang pertama modal yang paling berharga adalah tawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli rasakum kama yanfiqu tayyib tabdu kimas wa tabuhu. Ini jawabannya. Modal pertama adalah tawakal. Modal utama adalah tawakal kepada Allah. Namun misalkan seandainya kalian bertawakal kepada kepada Allah seperti bertawakalnya burung. Pernah lihat burung? Burung itu dia hanya mengandalkan dua, paruhnya dengan kakinya. Benar tidak? Dua tidak diandalkan. Seandainya kan bertawakal sebagaimana bertawakalnya. Dia keluar pada pagi hari dalam keadaan kurus kosong dan dia kembali pada sore hari pasti kulitnya kenyang. Padahal burung tidak punya harta simpan, Tidak punya orang tua yang membantunya, tidak punya saudara yang membantunya. Tidak punya kekuatan seperti kekuatannya manusia. Tidak punya kepintaran seperti kepintarannya manusia. Dia hanya mengandalkan mulutnya dan kakinya dalam mencari nafkah kok sore harinya dia bisa pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Pertama kamu bertawakal kepada Allah. Kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tawakal di kamu. Kemudian kamu tempuh sebab-sebab dari sebab-sebab konsekuensi tawakal. Sebab-sebab dari konsekuensi tawakal adalah disebutkan kamu tunggu tiga hari. Pertama, kamu tunggu sebab syariah dan kauli. Kamu harus tunggu sebab syariah dan kauli. Yang kedua, kamu jangan menyandarkan kepada sebab. Yang ketiga, kamu harus mengetahui bahwa sebenarnya apapun sebab yang kamu tunggu, semuanya berputar di atas ketentuan Allah. Maka itu ditegur para bapak. Ketika kamu bangun pagi hari, kamu tinggal dua pilihan. Kamu lagi tidur atau kamu di sini. Kamu sebab kamu tunggu sebab apa? Kamu laki-laki, lihat itu ayam jantan, burung kokoh. Kamu masuk itu. Ayam jantan itu bangun, kamu tidur kokoh. Jantan dia, kamu masih tidur pagi hari. Kamu punya istri, kamu punya anak, kamu masih tidur pagi hari ah kalau itu buat apa itu dalam ini orang sudah kerja di mana-mana kau masih tidur masih berbulan dengan bantal kulit ah. jadi dalam mulai sebuah usaha tawakal kita lihat tawakal kamu cari sebuah usaha kamu mulai dari yang terkecil jangan langsung yang terbesar segala sesuatu dimulai dari yang terkecil yang terkecil sebab semua yang terkecil masih banyak sebuah usaha yang tidak terlalu banyak membutuhkan modal. Kamu jadi tukang tempel ban itu usaha. Kamu jadi tukang kulit bangunan itu usaha. Setelah modal punya, kamu buka usaha, buka usaha, buka usaha. Banyaklah. Segala sesuatu ada jalan. Ingat, kamu tidak mengetahui di mana rezeki kamu, tapi Allah mengetahui di mana rezeki kamu. Ingat, saya kamu tidak mengetahui di mana rezeki kamu, tapi Allah akan mengetahui di mana rezeki kamu dimanapun kamu bersembunyi. Ada dalilnya yang mengatakan bagi pemuda, bagi pemuda, bagi yang sudah mampu dan sudah mampu, maka bersegeralah menikah Jadinya ya masyarakat musabah, hai para muda, kau muda Kata Rasulullah menikahlah, dia kamu telah mampu nikah. Yang penting kamu bahas, kau dibahas kan? Kamu sudah mampu bahas. Kamu sudah tahu yang namanya seksual, ya ini sudah kamu mampu bahas. Ya, jadi kalau kamu tidak bisa seksual, jangan, jangan menikah. Karena itu mana bahas. Maka bersedekahlah. Kalau kamu menunggu, menunggu sampai kamu mampu. Ya, kalau kamu menunggu sampai kamu makan, menunggu menunggu sampai kamu makan, agar kamu tidak menunggu dulu makan. Ingat, saya ingatkan Orang-orang punya istri meninggal, mati, Orang yang punya empat istri mati, punya tiga istri mati, punya dua istri mati, punya tiga istri mati. Yang tidak punya istri mati dan rugi. Karena kau belum menikah. Jodoh kamu itu tidak menunggu. Apa kematian ini tidak menunggu jodoh kamu. Kamu cuma punya apa yang kau miliki. Kau kepada Allah. Terbuka pintu-pintu itu bagi kamu. Ya, terbuka pintu-pintu bagi kamu. Kecuali ada masalah-masalah yang perlu dan biasanya tidak. Di masa Imam Syafi'i itu ditemukan ada seorang nenek, dia sudah nenek pada umurnya sudah 21 tahun, baru 21 tahun. Dia sudah nenek. Coba kira-kira ini mana para ulama? Dia sudah dipanggil nenek, sudah punya cucu pada umurnya baru dua puluh 21 tahun. Bukan tidak tidak? Kamu sudah umur 40 tahun belum menikah, Apa lawan nasihatnya bagi mereka yang sudah terlanjur membeli rumah negara dengan cara riba? Apa yang harus mereka lakukan? Ya kalau dia sudah terlanjur bagaimana lagi? Kalau itu tidak buka, dia selesaikan cepat. Kalau dia tidak selesaikan, ya nanti akan menjadi masalah lagi. Dia cepat selesai. Dia dia bertawakal kepada Allah, bertawakal kuat melakukan kebaikan. Masya Allah tidak ada yang mengalir menerima. Anda sebenarnya ingin menjadi mujahid seperti penyampaian kita, yaitu yang menolong ganda yang miskin dengan ini. Tapi Anda menghalanginya. Kalau istri kamu menghalanginya, maka tahan dulu kamu sebagai mujahid. tahan dulu. Jangan sampai tak jadi sama sungguh keriduan dari kami. Masih banyak yang lain, bukan hanya kamu. Sungguh ibu yang diridhoi dari istrinya, jangan kamu. Karena kamu jadi diridoi kan, yang diridhoi dari istrinya dirinya. Bismillah Ustaz, bolehkah memberi uang kepada ibu saya tanpa kepolosan? Apa yang boleh? Tidak ada masalah. Ya, Coba baru tidak pidatonya, bab pertolongan yang baik terhadap istri disampaikan. Tapi kalau masalah wajib tidak tidak. Itu kata saya. Kata Rasulullah, antal wabah lu saya. Kamu dan diri kamu ini bapak kamu. Maksudnya ibu kamu juga ini harta kamu. dia dalam syariat ya. Tidak boleh meminta kembali sebuah pemberian, harus berhubungan. Dia berikan anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. Yang muntah adalah permintaan meminta kembali bahwa orang tua yang meminta kembali pemberiannya kepada anak dibolehkan. Karena kamu dan harta kamu milik bapak kamu. Tanpa konsekuensi dari adil. Bahkan kalau kalian seorang anak membunuh bapaknya dari situ. Tapi kalau bapak membunuh anaknya dari situ hak orang tua. Begitu tinggi. Kau sudah besar, sudah kerja, sudah jadi orang, lupa orang tua kau. Subhanallah, tidak pernah dikasih uang, tidak pernah diberikan uang. Orang tua kami itu gambarannya malu dia untuk merege-rege. Padahal dia sekali, enak sekali perasaan orang tua ketika dikasih uang. Itu enak sekali perasaan gembira. Dan kamu tidak pernah memahami hal itu pada rezeki kamu itu itu orang tua kamu. Paham Saya orang ibu yang senang menolong orang miskin, tapi orang ibu suaminya tidak mau sholat. Kadang timbul di hati, kadang timbul karena tidak mau sholat ya kalau dia miskin, dia berada di atas kemiskinan, maka bantu, tolong dia. Selama dia tidak minta-minta, kalau baca, kau oh, Mudah-mudahan dengan pemberian kamu itu, dia menjadi sholat. Ya, dengan pemberian kamu itu, dia menjadi sholat. Ya, diberikan. Saya punya mertua, dia selalu memerintah kepada saya. வரக்கூடிய செய்கிறார்கள் yang jelas semuanya berkerasan kan sesuatu yang lain berlaku di pernikahan. Ya, kalau belum panjang ini ada itu. Walau harus saya lain. Kalau tidak ada Ya, jadi suara kalau bisa dikasih kembali kalian akan